جسد والروح والطب النسوب من التعليم والتعلم والفائدة والاستفادة إلى أرواح والدين وأهلكم وأهلنا وأهلكم وأهل المسلمين ما إلى الحبيب محمد بن عبد الله الدار الشيخ أبو بكر بن سيدنا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا كان عبد الله صلى إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini? Ahmad ada berkabar. Sampai mana? Hah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammatu ahli nar an-nisa. Hadits sahih rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya kebanyakannya penduduk neraka itu adalah para wanita para perempuan hadis diriwayatkan oleh Tobroni Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nurudin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي رواه الطبراني عامة أهل النار النساء أي هن أكثر سكان النار النساء لما جاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني رسولة النساء إليك فقد فاز الرجال بالجلوس بين يديك والاستفادة منك وما نانا حظ معشر النساء من ذلك فإن النساء أرسلني ويقولن لك أن تجعل لهن وقتا تذكرهن وتعلمهن أمر دينهن قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعل لكن وقتا إن شاء الله فجعل لهن وقتا في الأسبوع فصار يأتيهن ويذكرهن وكان يأتي معه سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وهو يذكرهن ويعلمهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار فخفنا النساء قالوا ما ذاك يا رسول الله قال لأن كنا تكفرن العشير يحسن الرجل إليكن الدهر كله فإذا أساء مرة قلتن ما رأينا منك معروفا قط فقال إني رأيتكن أكثر أهل النار فأكثرنا من الصدقة لأن الحسنات تدفع السيئات فصارت الواحدة منهن ترمي بقرطها أو ترمي بما عليها من حلي صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى كنا النساء أرق قلوبا وألين أفئدة فلهذا تؤثر فيهن الموعظة ويتأثرن ويعملن بالموعظة أكثر من الرجال لأن الرجال فيهم شيء من القساوة فلهذا كنا النساء أشد أكثر تأثرا بالموعظة فلهذا عندما أثرت فيهن الموعظة فأكثرن من الصدقة في الحال حتى تكون تلك الصدقة فداء لهن من النار Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangkan bahwa penghuni neraka itu banyak wanitanya. Ini perempuan kadang-kadang kaget dengar ini hadis ya. Paham bu? Yang ngomong-ngomong sendiri ditegur. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan dia datang kepada Rasulullah mewakili para wanita. Ya Rasulullah kami utusan daripada para wanita Kami mengeluh laki-laki enak mendapatkan bagian banyak duduk dengan anda dengarkan nasihat anda kami ini wanita juga kepingin tolong ya Rasul tentukan hari untuk khusus para wanita supaya kami bisa mendengarkan pengajian anda, nasihat anda, bimbingan anda maka Nabi SAW respon, ya udah tak tentukan. Datang itu perempuan-perempuan. Kemudian Nabi SAW mengisi dengan Bilal. Dibarengi dengan sahabat B, Bilal. Di antara yang diisi Rasulullah, wahai perempuan, aku ini melihat di neraka ini kok banyak wanita katanya. Buh, kaget perempuan nih. Ya Rasulullah, kenapa begitu? Kenapa kami banyak masuk neraka? Nih, di antara banyak kesalahan perempuan. Bu, ingat baik-baik nih. Takfurnal ashir. Kamu itu banyak mengkufuri artinya tidak mensyukuri kebaikan suami banyak tidak menghargai kebaikan suami gimana bisa begitu ya Rasul suami berbaik bertahun-tahun kemudian telat mungkin dua hari tiga hari omongannya setiap hari dari dulu cuma begini perlakuannya misal kasih belanja setiap hari 100 ribu kok pernah macet sampai seminggu itu ngomongnya nggak pernah dikasih belanja padahal telatnya cuma seming seminggu yang tahunan dihapus sama dia dari watak itulah akhirnya banyak perempuan masuk neraka nah, hati-hati perempuan Jangan kamu tadi itu bersikap begitu kepada suami. Hargai kebaikan suah. Kemudian Nabi SAW kasih solusi Karena itu wahai wanita yang banyak sedekah Untuk menjadikan kamu itu selamat dari neraka Nah kelebihannya wanita Itu kekurangannya wanita Kelebihannya wanita ini Hatinya itu lebih halus Gampang tersentuh daripada laki-laki Laki-laki di kasar karena itu kalau dinasehati wanita itu lebih cepat sadarnya daripada laki-laki. Kalau laki-laki, wah perlu waktu. Kalau perempuan ini kadang-kadang spontanitas. Kalau dinasehati langsung sadar. Mendengarkan begitu, banyak sedekah supaya selalu neraka. Itu anting-antingnya dicopot, gelangnya dicopot, kalungnya dicopot, disedekahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kelebihan wanita, hatinya lembut, gampang tersentuh. Kalau dinasihati, gampang sah, mudah sah mudah sadar kalau laki-laki ini perlu proses tapi wanita begitu kurang menghargai kebaikan sua, suami itu kekurangannya فلهذا لما كنا النساء ألين قلوبا وأرق أفئدة أوصى بهن النس... النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا وقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان أي أسارى بأيديكم استحللتم فروجهن بكلمة الله سبحانه وتعالى لا يهينهن إلا لئيم ولا يكرمهن إلا كريم يغلبن الحليم ويغلبهن اللئيم فلأن أكون كريما مغلوبا خير لي من أن أكون غالبا لئيما اختار أن يكون كريما مغلوبا على أن يكون لئيما غالبا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه خلقه أفضل الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم وكانت وصيته بل في سكرات الموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في الصلاة الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإنه صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء في سكرات الموت لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا صلحنا النساء صلحت المجتمعات صلحت العباد وصلحة البلاد لأن المرأة اليوم هي بنت وغدا هي عذراء وبعد غد هي زوجة وبعد غد هي أم والأم مدرسة إذا أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق المدرسة الحقيقية هي الأم لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وما وقعت هذه المجتمعات ونحن نرى هذه الأيام كثير من التغيرات وبعد عن الدين إلا لما تغيرت المدرسة الحقيقية وهي الأم بماذا تغيرت؟ بإهمالها من الصغر وعدم تنشئتها التنشئة الإسلامية الصحيحة والتربية الإسلامية الصحيحة حتى تربي أجيالا صالحة وأبناء صالحين وبنات صالحات karena karena wanita itu hatinya lembut gampang tersentuh Nabi mengingatkan kepada laki-laki jangan sampai melukai perasaan dan hati wanita beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Allah fin nisa hati-hati takut kepada Allah jangan nanti kamu wahai laki-laki disiksa oleh Allah karena perlakuan yang tidak baik terhadap wanita istri-istri kamu fa innahunna awanin karena sesungguhnya istri-istri kamu itu bagaikan tawanan yang tidak berdaya tidak berdaya tapi harus dilindungi dilindungi akhadtumuhunna Nabi amanatillah bagaikan tawanan bagaikan budak-budak begitu akhadtumuhunna Nabi amanatillah wastahlaltum furujahun Nabi kalimatillah kamu menerima perempuan mengambil daripada keluarganya sebagai amanat daripada Allah yang harus bertanggung di jawabkan nanti di hari kiamat dan kamu menjadikan halal itu perempuan untuk kamu yang asalnya haram pak sekujur tubuhnya mulai dari rambut sampai ujung kaki haram semuanya tapi menjadi halal bukan karena transaksi kalau budak karena jual bel beli tapi kalau istri bukan karena transaksi tapi kalimat yang diatur oleh Allah yaitu ijab dan gobul dalam nikah dengan gabiltu nikaha wa tazwija bil maril madhkur halal semuanya Hah? kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama bersabda ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim tidak ada laki-laki yang menghargai wanita kecuali laki-laki yang terhormat dan tidak ada laki-laki yang menge, menjelekkan menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab kata Rasulullah hati kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaghlubnal halim wa yablughu wa wa ya wa ya wa yaghlubuhunna laim perempuan nih kalau sama laki-laki yang lemah lembut, laki-laki yang sabar, ngalahkan dia. Artinya kadang-kadang gak nurut, bantah terus sama laki-laki yang baik. Tapi takut sama laki-laki yang jahat. Laki-laki yang bentak-bentak dia takut, nurut. Tapi laki-laki yang justru lemah lembut dia sok jadi keras. Kemudian Nabi menyatakan, la'an aku akuna kariman maghluban ahab ilayya an akuna la'iman ghaliban aku lebih baik jadi laki-laki yang mulia yang mungkin sabar kalau ada perempuan tadi itu ngomel atau kurang ajar daripada aku menjadi laki-laki yang biadab yang perempuan itu ketakutan dengan aku ini adalah satu gambaran bahwa bagaimana wanita ini kadang-kadang aneh wataknya bu kalau lihat suaminya baik uh mendelik-mendelik mata nih wah wah kadang-kadang kurang ajarnya sangat tinggi nah kena dia kayak hati orang laki itu wah jadi sakera dia ya tapi kalau sudah kelihatan laki-lakinya keras waduh dia justru ketakutan ah padahal nggak begitu seharusnya kan begitu itu sudah wataknya wanita tapi laki-laki jangan menjadi yang biadab yang keras terhadap wanita karena itu tidak baik dan Nabi SAW selalu berpesan itu sampai akhir hayatnya Nabi itu berpesan sama perempuan yang baik sama perempuan yang baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini perempuan penting untuk diperhatikan ini perempuan bu anda ini adalah al-madrasatul ula madrasah pertama bagi masyarakat komunitas kaum muslim muslimin. Madrasah pertama itu Anda, Bu. Karena itu Nabi saw mengingatkan kepada laki-laki kalau kawin jangan asal-asalan, dapat dari internet kemudian asik kawin. Apalagi yang udah chatting. Udah kenal lama dari situ foto-fotoan itu dan ini. Ini hati-hati kata Nabi saw, "Ikhtaru linutafikum fa innal irga dasas. Pilih-pilih kalau naruh mani itu. Kalau kencing di semua got boleh. Tapi kalau mani pilih-pilih, cari rahim yang bagus dari wanita yang bagus. Kenapa? Fa innal irik dasas karena watak ibu itu nurun kepada ah, anak. Ini kamu yang kamu lihat sekarang bagaimana komunitas kaum muslimin. Kenapa kok demikian akhlaknya? Karena sebetulnya perempuan. Karena ibu-ibu yang kurang siap untuk bisa menjadi ibu yang mendidik anak dan menelurkan orang-orang yang soh Ini perempuan nih, asalnya anak kecil, kemudian jadi ga gadis, setelah itu kawin jadi istri, setelah itu jadi ibu-ibu ini yang mempengaruhi anak, yang mendidik, yang ngeloni, kemudian yang ngomong, yang selalu disaksikan oleh ah, anak lah kalau ibunya tadi itu perempuannya nggak benar pakaiannya ke ucapannya ah, keluarlah nanti akhirnya generasi yang tidak berakhlakul karimah karena itu kalau cari istri kalau cari pasangan jangan hanya sekedar lihat rupa apalagi kenalnya dari, dari internet tapi lihat juga akhlaknya lihat agamanya wanisa hunna ammat ahli nar هذا في بداية الأمر أما إذا دخلنا النار وعذبنا ما عليهن من الذنوب فإنهن يصفين من تلك الذنوب ويدخلن الجنة فيما بعد ما دامت متنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكن هن عامة أهل الجنة حتى يستقررن في الجنة يكن عامة أهل الجنة ويكون الرجال عامة أهل النار لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز الرجال قوامون على النساء فالمرأة ما تجرأت على فعل الحرام إلا بإهمال أبيها بإهمال أخيها بإهمال زوجها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله تفضيل وهبي من الله سبحانه وتعالى لماذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا عصت المرأة بإهمال زوجها بإهمال أبيها بإهمال أخيها يكون ذلك الأب وذلك الزوج وذلك الأخ شريك في الإثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بماذا نقيهم بحفظهم عن الحرام بتعليمهم شرائع الإسلام هكذا نقيهم بأن نسلمهم لمدرسة أو معلم يعلمهم ما حرم الله عليهم وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم فإن لم نفعل كنا شريكين في الإثم والعياذ بالله Kenapa wanita tadi itu dinyatakan paling banyaknya yang masuk neraka Allah? Begini. Tadi karena wanita tadi itu masuk neraka banyak mengkufuri kebaikan suami. Ah, mereka banyak masuk neraka. Tapi setelah mereka tadi itu diadab di neraka dan dia dan mereka akhirnya diintas di neraka masuk ke dalam sur surga, jadinya akhirnya penghuni surga paling banyak wanita. Ini pertamanya saja neraka itu paling banyaknya wanita. Tapi setelah mereka tadi itu bersih daripada dosa dan mereka dipindah ke surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, beriman ya, maka berbalik di neraka paling banyaknya laki-laki nanti dan di surga paling banyaknya adalah wanita wanita ya tapi ojo ngincipin rokok di mimpi jangan anda masuk ke neraka dulu berusaha lah langsung masuk surga Allah amin Allahumma amin begitulah seharusnya ah, ah karena itu hati-hati perempuan ini harus betul-betul bisa menjaga diri tapi tentunya yang tanggung jawab adalah laki-laki laki-laki karena rusaknya perempuan ini ya karena orang tua yang tidak mendidik atau suami yang tidak mengarahkan atau saudara laki-laki yang membiarkan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan laki-laki itu memimpin daripada wanita Kenapa bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin? Karena memang ya Allah lebih mengunggulkan laki-laki daripada kekuatan, mental, pikiran, semuanya. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin Wa bima anfaqu dan memang karena yang memberikan infak, memberikan nafkah adalah laki-laki laki-laki kepada wanita tadi itu. Ah karena itu apa namanya? wanita ini di bawahnya laki-laki. Nah, laki-laki itu yang seharusnya yang jadi orang tua, yang jadi ayah, dia harus mendidik anaknya. Yang jadi suami, dia yang harus mencegah istrinya melakukan haram. Yang jadi saudara, karena dia walinya, dia harus melindungi adiknya daripada perbuatan mak maksiat. Karena kurang diperhatikan akhirnya jadilah perempuan-perempuan yang tidak baik akhlaknya. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab bagi laki-laki karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati karena setiap manusia itu kalau sudah dijadikan pemimpin ya harus tanggung jawab terhadap yang ia pimpin tadi itu. Ah, karena itu wanita ini harus dilindungi. Bukan hanya dilindungi di dunia saja, sampai-sampai juga harus dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Narae orang-orang yang beriman lindungi diri kamu dan juga keluarga kamu dari api neraka dengan apa cegah mereka jangan sampai melakukan yang haram jangan sampai melakukan yang maksiat didik mereka bimbing mereka ajari mereka sehingga mereka menjadi perempuan-perempuan yang salihat begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. قال الله سبحانه وتعالى تمام الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله المرأة الصالحة التي كما أخبر النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي ماله بأن لا تدخل بيته بغير إذنه أحد ولا تأذن بدخول بيتي لأحد ولا تلين بكلامها مع الرجال الأجانب ولا تختلط بالرجال الأجانب ولا تصافح الرجال الأجانب فإن الزوج الذي يرضى بذلك في زوجته أو بنته أو أخته فذلك من الرضاء من الرضاء بالخبث في أهله والديوث الذي يرضى بالخنا في أهله والعياذ بالله بأن تمارس الرجال أو تعاشر الرجال أو تمشي مع الرجال الأجانب ذاك إنما هو مخالف لشرع الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق المعصوم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط قط وقال صلى الله عليه وسلم لأن تنخس حديدة في رأسه خير من أن يمس امرأة أجنبية أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد النساء أن يبايعنه أمرهن أن يضعن أيديهن في الماء ولم تمس يده يد امرأة أجنبية قط فبايعهن على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين فرفعت إحدى الصحابيات يدها فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة الحرة لا تزني لأن هذا شيء مشين في الكفر ومشين في الإسلام وجاء الإسلام حرم إذ الإسلام لا يأمر إلا بخلق كل خلق كريم وينهى عن كل خلق ذميم المرأة اليوم تخدع في بلاد الإسلام ويقال لها أنت نصف المجتمع الإسلام جعلها المجتمع كله بصلاحها تصلح الأولاد والبنات بصلاحها تصلح العباد والبلاد فلهذا أول غزو لأعداء الإسلام ببلاد لبلاد الإسلام كان بواسطة النساء لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء فلما علم أعداء الإسلام نقطة ضعف المسلمين غزوهم من جهة النساء فلهذا تجد ما لكل ما تنظر إليه وتجد منه الفؤاد يتفتت من الأمور الذميمة تجده من النساء تأتى لأنهن يخدعن بالكلمة يخدعن بالأمور الصغيرة فإذا خدعت المرأة ولم تحصن بالعلم وبالتربية الحسنة فإذا خدعت وقع في خديعتها الجم الغفير وكانت بخديعتها فسدت وإذا فسدت فسد العباد والبلاد نسأل الله العافية والسلامة الله سبحانه وتعالى بالفرمان فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله perempuan-perempuan yang soleh wanita-wanita yang solehah, gimana sifat mereka qanitat mereka adalah wanita-wanita yang banyak ibadah kepada Allah hafizatun bima hafizallah dia menjaga apa yang dijaga oleh Allah daripada kehormatannya nggak sampai dia tadi itu berpaes-paes untuk menampakkan kecantikannya kepada orang nggak sampai dia tadi itu berlagak merayu kepada orang-orang ajnabi nggak sampai dia tadi itu dia tadi itu dengan bahasa yang indah-indah sehingga dia orang-orang ajnabi itu tertarik senang kepada dia itu perempuan yang solehat Nabi SAW merangkan perempuan yang baik itu kalau dipandang oleh suaminya nengken bukan dipandang orang lain seneng suaminya pegel Perempuan yang baik itu kalau diperintah oleh suami itu nurut, bukan orang lain nurut, kemudian sama suami bantah. Perempuan yang baik tadi itu kalau suami nggak ada jaga hartanya dan jaga dirinya. Maksudnya nggak pumpung-pumpung nggak ada suami, kemudian boros-borosan keluar, keluar ngeluarkan hartanya suami. Atau Eh, nggak ada suami, semua tamu diterima. Enggak boleh begitu. Hati-hati. Ah, zaman sekarang nih kadang-kadang perempuan-perempuan ini maunya dewi, Ketipu sama orang-orang kafir. Wah, kamu wanita enggak bisa maju kalau model begini, pingitan itu dan ini. Akhirnya, ya akrab duduk sama laki-laki yang ajinati kenalan ngobrol salaman ya, ya teman lama loh nggak ada begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam tamasyadu yada imraatin kot tangannya Nabi belum pernah menyentuh daripada kulit atau tubuh wanita satupun kecuali yang halal Masya Allah Kata Nabi SAW lebih baik nih bagi laki-laki dipaku kepalanya daripada tangannya harus berjabatan dengan wanita. Eh, jadi nggak nggak ada alasan teman lama atau enggak boleh begitu haram hukumnya udah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau membaiat wanita itu mereka wanita-wanita tangannya disuruh masukkan ke air dibuat seperti bak gede begitu masukkan ke air tangannya lagi dimasukkan tangannya Nabi dimasukkan ke air dibaiat jangan sampai syirik laksanakan sholat keluarkan zakat jangan ada yang berzina kaget perempuan itu angkat tangannya ya Rasul ada perempuan berzina mereka nggak tahu ada mereka tidak tahu perbuatan yang keji seperti begitu Wah sekarang Masya Allah Ini perempuan kadang-kadang Ini karena perempuan ini Hatinya lembut Gampang tertipu Propaganda orang kafir Orang Yahudi, orang Nasara Oh mengatakan perempuan itu Harus begitu, harus begini Ketipu, akhirnya ah, Banyak tuntutan wanita sekarang Dianggap kalau buka kerudung itu Adalah kebebasan dianggap kalau dia tadi itu kumpul laki dengan perempuan bersama-sama camping bersama-sama satu eh, kemah bersama-sama itu adalah satu kemajuan dianggap kalau sudah banyak teman itu adalah hebat ini tertipu perempuan lah disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih gambaran begini ingat ini ini perempuan hati-hati dengarkan baik-baik Nabi menyatakan ma taraktu fitnatan abar alar rijal min ummati minan nisa aku tidak meninggalkan satu fitnah penggoda yang lebih berbahaya terhadap laki-laki umatku melebihi perempuan duit masih bisa merem tapi kalau wanita cantik uh melek kabe yakin dah ini Habib Taufik sekarang sama Habib Abdullah dari sini pengajian akeh sing merem sian tapi kalau ada penipu wanita dari sini melek ke HP insyaallah. Ah, aku tidak meninggalkan pengganggu wanita ini apa mengganggu laki-laki yang lebih berbahaya daripada wanita. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu karena itu mereka sekarang menfitnah perempuan-perempuan. Jangan mau dengan ajaran agama tertipu, terayu, Akhirnya mereka tampil tidak sebagai muslimah dan perempuan yang solih, solihah. Ah, disinilah akhirnya kerusakannya terjadi daripada mujtama al-islami, komunitas atau masyarakat umat is, umat Islam. Ya Allah, kena begini bu. Ini laki-laki semuanya ini jadi baik kalau didukung dengan wanita-wanita yang soliha, yang baik. Ini laki-laki ini akan menjadi jelek kalau didukung wanita-wanita yang jel yang jelek muslimin jangan mau dengar ocehan daripada Yahudi dan Nasara yang akan menipu kamu menjauhkan kamu dari ajaran Allah supaya orang-orang Islam ini menjadi berakhlak yang baik yang baik begitu nah, jadi kita ini berperang sekarang bukan berperang dengan senjata tapi berperang dengan fitnahan kita harus melawan fitnaan Yahudi dan Nasara yang mereka tadi itu menfitnah bahwa ajaran Islam itu adalah menjatuhkan martabat perempuan. Enggak. Wanita Islam muslimah jangan mau tertipu. Tetap ikut ajaran Allah dan Rasulullah, maka kamu akan menjadi wanita yang mulia dan nanti di akhirat masuk sur surga. Idza 'allimna al-khair لزمنه لأنهن ألين قلوبا وأرق أفئدة وإن أهملنا ووقعنا في الشر لزمنا الشر فلهذا تجدها تخدع بكلمة في المدرسة يأتي بها من ابن فاسد فيخدعها بكلمة أو برسالة اس ام اس يخدعنا بالقليل من الكلام وبالقليل من الابتسام فلهذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الاجتماع بالنساء الأجنبيات واليوم من يدعي المشيخة ويصافح النساء الأجنبيات ويقول أنه من أهل القلوب الصافيات هل هناك أصفى من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل هناك أنقى من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا والله ما هناك قلب أصفى ولا أنقى ولا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط واليوم يدعي بصفاء القلب ويصافح النساء الأجنبيات باسم الدين نسأل الله العافية والسلامة فالصابر على زوجته له من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من صبر على سوء خلق زوجته أن من صبر على سوء خلق زوجته كان له من الأجر مثل أجر سيدنا أيوب في صبره على بلائه وأن الصابرة من النساء على سوء خلق زوجها لها من الأجر مثل أجر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون لها من الأجر كمثلها فإن الحقوق التي للرجال على النساء وللنساء على الرجال كما قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن كما سئل سيدنا بشر الحافي لماذا لم تتزوج قال هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن هناك حقوق كثيرة لكن لابد يتحال أن يتسامح بعضهم مع بعض لأن استيفاء الحقوق يعسر على كل فلا بد عند عقد النكاح أن يعزم الرجل على أداء الحقوق التي عليه وتعزم المرأة على أداء الحقوق التي عليها فإن الله ييسر تلك الأسباب فيؤدي كل واحد الحق الذي عليه بفرح وسرور أما إذا أردنا استقصاء الحقوق فإن كل واحد يوقع صاحبه في الإثم والعياذ بالله جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب عندما استطالت عليه زوجته ويريد أن يشكو أن يشكو زوجته لسيدنا عمر أمير المؤمنين فلما طرق الباب <laughs> سمع زوجة سيدنا عمر تستطيل على أمير المؤمنين بالكلام وهو ساكت فبعد لما سمع ذلك رجع من على الباب قال هذا أمير المؤمنين ما منعها هيبته وموقعه وأمير المؤمنين وهو ذو الهيبة العظيمة فلما فتح الباب رجا النبي سيدنا عمر فإذا الرجل مدبر ناداه ما بالك طرقت الباب ورجعت قال نعم جئتك شاكيا لزوجتي فإنها تستطيل علي في الكلام فلما طرقت الباب سمعت زوجتك تستطيل عليك في الكلام فقلت هذا أمير المؤمنين فكيف أشكو إليه بما هو واقع فيه فقال يا أخي إنها المرضعة لأولادي والمربية لهم والطاهية لطعامي والغاسلة لثيابي فإن وقعت منها زلة فإن لها حسنات كثيرات فرجع الرجل ذلك مسرورا بعد أن جاء حزينا لسيدنا عمر وهكذا بالتسامح بين الرجال والنساء وبين الأزواج والزوجات تحصل المحبة وتحصل المودة وتحصل الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق ويرزقنا ويرزقكم إزواجا مؤمنة صالحة طائعة وذرية مباركة يا رب العالمين Karena itu wahai wanita jadi wanita yang kokoh ya. Orang-orang Islam jadi wanita yang baik, jangan mau tertipu. Karena wanita ini karena lembutnya ini gampang diomongi. Di mesemi tok be wong lanang, waduh. Udah tergila-gila. Disapa tok dibilang sayang, waduh. Udah tergila-gila Jangan, jangan-jangan wanita begitu. Lihat itu orang baik apa enggak. Apalagi belum nikah, ya. Apalagi Anda mau dipermainkan sebelum dihalalkan oleh Allah, apalagi duduk bersama tuh hati-hati tuh. Nah, ini kadang-kadang guru, guru nih guru toko agama. Salaman sama murid-muridnya wanita. Saya ini tidak ada apa-apa di saya. Ini seperti anak-anak saya. Eh, Nabi itu lebih daripada orang tua kita Nabi itu lebih bersih hatinya daripada kamu semuanya tapi Nabi belum pernah tangannya bersentuhan dengan satupun satu satupun wanita yang tidak halal bagi dia eh, ini ada orang biasa kemudian ngakunya lebih bersih daripada Nabi nggak bener nih nggak usah anda salaman begitu bukan itu cara cari berkah jadi berkah itu harus sesuai dengan ajaran syari syariah. Hati-hati. Ya, nggak ada itu. Bahasa-bahasa gitu nggak ada. Itu bahasa orang-orang yang ngajari kita untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ah, wanita ini penting ya. Nah, karena itu ya laki-laki ya jangan terlalu kasar, jangan terlalu kamu tadi itu bersikap ketegesan terhadap wanita sampai akhirnya tidak menghargai hak-hak wanita. Karena begini, ada tugas wanita kepada suami, ada tugas suami kepada wanita. Wanita walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf harus juga dikasih itu haknya wanita sebagaimana wanita memberikan hak kepada sua, suami Bishir al-Hafi nggak kawin Ditanya, kenapa sih anda tidak kawin? Memangnya nggak normal? Enggak, normal kata dia. Kenapa nggak kawin? Karena takut ayat ini, aku tidak bisa melaksanakan hak itu wanita. Khawatir nanti dituntut sama istrinya sendiri di hari kia, kiamat. Nah memang sebenarnya ada hak pada masing-masing, cuma yang ada tasamuh, yang ada saling memaafkan. Nah kurang lebih lah urusan kekurangan agama ah, kita tegas istri nggak sholat harus tegas istri buka aurat harus tegas suami nggak sholat harus tegas tapi kalau hak masing-masing misal suami belanjanya kurang sabar lebih baik istri misalnya masaknya kurang enak, kurang enak kepedesan misalnya atau yang lainnya iya sabar dikit itu adalah dapat pahala dikatakan suami yang sabar daripada kekurangan istri itu akan mendapatkan pahalanya sabarnya Nabi Ayub istri yang sabar terhadap kekurangan suami itu akan mendapatkan pahalanya Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun bodoh hebat hati itu Hah? Ah, karena itu ya jangan terlalu banyak menuntut supaya sempurna dolek wetok sempurna ayu suki akhlaki bagus gayo dewi kon ya jangan terlalu sempurna kon kocono pisan ya eh, kamu juga lihat diri kamu itu juga banyak kekurangan jangan juga menuntut jangan terlalu menuntut lah kurang kurang lebih dikit nggak ada masalah ya yang penting agamanya bah baik akhlaknya baik begitu seharusnya Hah? ah lu lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an Sayyidina Umar bin Khattab itu tegas ya tegas keras wah gak ada yang berani sama Sayyidina Umar bin Khattab seorang datang kepada Sayyidina Umar ingin musyawarah ngadu terhadap istrinya istrinya ini kok selalu di ngomel gitu ngeritik dia datang kepada Sayyidina Umar gimana sih ngatasi istri gini apa ditampeki gitu atau bagaimana gitu Wah datang kepada Sayyidina Umar masuk ke rumah Sayyidina Umar rame di, di, di dalam istrinya juga marah kepada Sayyidina Umar wow, wow, wow, wow, wow. biasa perempuan gitu ya inilah tamunya mikir loh ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab diginikan sama istrinya, apalagi aku. Meledek. Ya, itu tadi itu ya, perempuan ini kadang-kadang kalau lihat suami yang baik, ketus. Ya. Tapi kalau ketemu dengan laki-laki yang jahat, wedi. Boso bahasanya. Biasa itu wanita itu gitu aja nih. Rata-rata begitu, 99,99 persen. ,99%. Kemudian orang ini pulang keluar dari rumahnya. Sina Umar keluar dari dalam dilihat loh, ini tamu masuk mana ini keluarnya ini? Panggil Pak, Pak, Pak sini sini sini. Kok keluar kamu ada apa? Ada perlu apa? <laughs> Enggak. Saya ini mau mengadu sama sampean, istri saya ini ya saya terus. Lah kok istri Anda lebih ngomel daripada istri saya? Lebih cerewet daripada istri saya? Istri saya. Eh, tahukah kamu? istri saya itu yang setiap hari masakkan untuk saya istri saya istri saya itu yang yang setiap hari merawat anak saya istri saya itu yang setiap hari mencucikan pakaian saya istri saya istri saya wah dipuji-puji istrinya Duh, ini bukti laki-laki yang baik itu bukan jelek-jelekan istri istrinya tapi ingat-ingat kebaikannya begitu aduh pengesan tambah koyok mujair misalnya ya jangan jangan menjelek istrinya jangan ya nah, artinya suami yang baik itu selalu mengingat kebaikan suami Sua, eh, sua, suami suami yang baik itu selalu menghargai kebaikan istri istri nggak banyak menuntut ah, mudah-mudahan insya Allah putri-putri kita istri-istri kita semuanya menjadi perempuan yang sholihat. Allah bukan daripada segala yang merusak akhlak mereka amin Allahumma amin. tapi ibu hati-hati loh ya cerita tadi itu yang terakhir bukan berarti menganjurkan kepada ibu-ibu ayo kita tingkatkan pengomelan kita percerewetan kita terhadap suami hati-hati bukan Ah, itu menggambarkan itulah laki-laki yang bijaksana tapi jangan menjadi perempuan-perempuan yang bersifat galak terhadap suami-suami yang lemah lembut terhadap anda hargai Alhamdulillah suami anda adalah suami yang baik yang bersikap baik kepada anda itu nikmat daripada Allah begitu juga anda wahai suami-suami hargai istri-istri anda karena mereka adalah banyak berkorban untuk anda mudah-mudahan rumah tangganya jadi rumah tangga yang sejahtera sentosa amin Allahumma amin untuk yang meninggal dunia banyak ada di sini khususnya Ki Haji Hashim Mauzadi dan juga Al Habib Abdullah Al Junaid ya, yang meninggal dunia untuk yang sakit untuk dan juga Hubab Raguan Segaf untuk yang sakit mudah-mudahan Allah terima amal semua kebaikannya Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya yang sakit mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesembuhan dengan segera yang punya hajat semoga Allah sampaikan hajatnya yang hamil insya Allah Allah jadikan selamat melahirkan dengan selamat anak-anak yang akan lahir maupun anak yang baru lahir mudah-mudahan insya Allah dijadikan mereka anak-anak yang salihin dan salihat yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat ala hadini yakun ya salihah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa alamin kana Amin